وهي تحيات الإسلامية تحيات العباد المباركة تحيات الإدلة تحيات أهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbagi perjumpaan kita mudah-mudahan menjadi silaturahmi dari Allah menjadi wasilah agar Allah mengajarkan umur kita dalam kemanfaatan Meluaskan isi kita dalam keberkatan dan keberkatan kita kelak di dalam surga yang berlimpah. Para pabok dan yang kami hormati, waktu khusus Bapak Wahyu yang berkenan meluangkan waktu dan segera menguji bersama kita. Juga rekan-rekan semuanya di sayang Allah, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita satu perintah yang indah, perintah untuk berpuasa dalam sejarahnya perintah puasa itu awal-awal adalah perintah yang oleh Allah dijadikan sebagai penghubung kita dengan umat-umat sebelum kita. Allah nyatakan kutiba alal alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' Ahkamil Quran memberikan penjelasan kepada kita. Awal-awal puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah dan para sahabat adalah puasa yang sebagaimana diperintahkan pada orang-orang sebelum mereka, yakni kaum-kaum sebelumnya dalam waktu yang awatan wa dalam waktu-waktunya maupun di dalam tata caranya. Jadi perintah puasa Ramadan itu baru turun nanti di ayat ke 185 bukan 183 ayat 183 ini bicara tentang puasa yang diperintahkan kepada Rasulullah dan para sahabat dengan tata cara maupun waktu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan pada tahun-tahun sebelumnya refleksi sejarah ini untuk kemudian agar kita lebih menghayati betapa kemudian ibadah puasa kita ini di bagian Sang Agung. Jadi awal-awal di Madinah Rasulullah dan para sahabat berpuasa Puasa mereka satu, waktunya seperti kaum Rasul mereka Apa itu? Kalimat Bang Kutubi menjelaskan dari berbagai riwayat Disimpulkan puasa yang awal-awal dijalankan Rasulullah dan para sahabat adalah Puasa tiga hari setiap bulan Pada tanggal 13, 14, 15 Sepanjang 12 bulan yang kemudian ada maka total puasanya ada 36 hari 3 kali 12 dilaksanakan pada hari-hari yang disebut sebagai ayamul putih, hari-hari putih hari-hari di mana bulan tanpa atau sangat putih di atas raya ini dari sisi waktunya kaifiahnya tata caranya sebelum turunnya surah Al-Baqarah ayat 187 maka puasa itu dijalankan dengan cara sebagaimana kaum sebelum kita, yaitu puasa dimulai begitu bangun tidur. Jadi begitu bangun tidur, kita langsung berpuasa, tidak ada sahur. Dan nanti puasa itu diakhiri ketika waktu isya tiba. Bukan maghrib, tetapi isya. Jadi dahulu puasa itu sangat panjang, dimulai sejak bangun tidur, diakhiri pada waktu isya. Pada awal-awal Rasulullah SAW berada berada bersama para sahabat, puasa ini yang dijalankan dan itu sangat berat karena apa? Karena saking beratnya bagi orang-orang asal yang kebanyakan bekerja sebagai petani di ladang-ladang kurma, maka kadang-kadang puasa itu tersambung-sambung. Bagaimana caranya bisa tersambung? Karena mereka pulang maghrib sudah capek, wudhu, sholat maghrib, habis sholat maghrib layak-layak duduk-duduk nunggu waktu isya untuk berbuka. Karena duduk-duduk layak-layak kadang-kadang tertidur dan ketika mereka tertidur bangunnya sudah melampaui waktu isya maka mereka sudah bangun dan harus puasa untuk hari berikutnya sehingga apa yang terjadi pada orang-orang Ansor puasa itu beratnya luar biasa karena kadang-kadang tersambung dengan puasa hari berikutnya bahkan ada dalam riwayat seorang sahabat Ansor yang puasanya itu sampai tersambung tiga hari seterusnya luar biasa jadi kaifiatan wa aukatan waktu maupun tata caranya dulu puasa seperti itu beratnya dan ini memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada awal di Madinah beliau berada di dalam perasaan sebagai seorang nabi yang diutus sebagai nabi akhir zaman dan beliau merasa karena orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang yang mengetahui tentang berita kabar kedatangan beliau yang mengetahui tentang bagaimana ciri-ciri beliau yang mengetahui tentang tanda-tanda kenabian beliau. Maka awal Rasulullah datang di Madinah itu paling berharap orang-orang Yahudi Nasrani yang akan pertama-tama masuk Islam. Kenapa? Karena Taurat dan Injil mereka terbaca sangat jelas tentang kedatangan beliau dan tanda-tanda beliau. Oleh sebab itu beliau memohon di awal-awal di Madinah agar syariat yang diturunkan kepada beliau itu semirip mungkin dengan syariat orang-orang ahli kitab. Maka dulu awal-awal di Madinah Rasulullah sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis ke Palestina ke tempat yang juga disucikan oleh agama Yahudi dan Nasrani. Awal-awal di Madinah puasanya seperti puasa orang-orang ahli kitab dulu, yaitu pada ayamul Awal-awal di Madinah bahkan Rasulullah penampilannya pakaiannya bahkan sampai gaya menyisir rambutnya itu seperti gaya menyisir rambut para Nabi Yahudi awal-awal tetapi ketika Allah tampakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu fakta yang tidak terbantah bahwa ternyata mereka karena dengkinya, karena kemudian kebenciannya, karena kemudian ketidakrelaannya Nabi itu berasal dari bangsa Arab, lalu mereka kemudian semuanya merasa berat untuk mengikuti salah beliau, maka Allah tunjukkan itu, lalu Rasulullah diperintahkan diperintah khalifuhum, selisih mereka. Maka turunlah perintah untuk salat, bukan lagi menghadap Masjid Al-Aqsa tapi menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Sehingga kita kalau haji atau umrah biasanya akan ada agenda ziarah ke masjid kiblatain, masjid di mana pernah terjadi satu sholat ketika turun perintah untuk memindahkan kiblat sehingga berputarlah jamaahnya yang semula menghadap ke arah utara mengaji menghadap ke arah selatan. Demikian pula Rasulullah mengubah tampilannya yang dulu mirip dengan para pemuka ahli kitab, lalu Nabi kemudian berbeda dengan mereka dalam berpakaian. Dulu baju beliau itu panjang, lalu oleh Rasulullah ketika itu dipendekkan menjadi di atas mata kaki. Lalu kemudian Rasulullah SAW juga berubah. Dulu beliau sisir rambutnya itu ditarik ke belakang seperti para pemuka ahli kitab. Jadi sisiran para rabi dan para rahib itu disisir ke belakang, ditarik. Lalu sesudah itu Rasulullah mengubah sisir yang menjadi dibelah di bagian tengah. Jadi sisir belah tengah itu model sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking kondisinya Nabi SAW, kadang-kadang bukan cuma belah tengah, tapi beliau membagi rambutnya menjadi empat bagian kemudian diikat masing-masingnya. Jadi berbeda. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintah kalimuhum Selisih mereka dalam soal puasa pun demikian. Maka Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat ke-185. Jadi ayat ke-184 ayat memakdudat hari-hari yang tertentu itu bukan Ramadan sebenarnya. Kata Imam Al-Qurtubi, itu adalah hari-hari yang terhitung ya tiga hari setiap bulan. Sehingga jumlahnya adalah 36 hari. Nanti ketika Rasulullah SAW dipindahkan puasanya itu menjadi puasa Ramadan, yang 6 hari karena Ramadan 29 atau 30 daya 6 hari agar puasa itu bernilai sebagai puasa sepanjang tahun dipindahkan ke bulan Syawal puasa enam bulan Syawal nah Al-Baqarah ayat 185 menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bainan minal huda wal furqan Fabasyahida minkum syahra falyasumhu. Disinilah perintah puasa Ramadan. Fabasyahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa di menjumpai Ramadan itu, hendaklah dia memuasainya Baru pada ayat 185 ini. Maka dulu di lomba cerdas cermat agama waktu SD itu kemudian saya pernah berdebat dengan dewan juri. Kenapa? karena di Juri merokok perintah kuasa Ramadan adalah surah Al-Baqarah ayat ke 183 saya bilang 185 bu enggak kan ini kunci jawabannya 185 lalu kemudian kita menunjuk tafsir ternyata betul perintah kuasa Ramadan itu ayat ke 185 yang 183 itu perintah kuasa secara umum nah yang ke 185 Fangsai dari kumusan atau Yesus. Siapa di antara kalian yang mencoba pemandangan itu, maka dalam dia mengasihinya. Inilah yang boleh diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa dan ketika itu. Maka puasa itu berubah menjadi ibadah yang semakin berat apalagi terbayangkan oleh orang-orang Ansor. Dulu kalau puasanya sampai kesambung-sambung, kalau tiga hari masih kuat. Tapi kalau kesambung-sambungnya sampai satu bulan kira-kira kalau kita orang-orang Rasul, Maka mereka para sahabat Ansar itu mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Aina Allah, wahai Rasulullah, Allah itu di mana? Kenapa Allah memberikan beban kepada kami? Ibadah yang sedemikian beratnya. Apakah Allah tidak mengetahui tentang keadaan kami? sehingga kami ini bekerja di ladang-ladang begitu beratnya. Sehingga kami bisa puasa tersambung-sambung begitu. Untuk menjawab itu Allah menurunkan ayat ke-180 Wa ila sa'alaka ibadah minta ibadah Ujib da'u minta ibadah Falistajibuli tanah Karnahu yasyurah Wa ila sa'alaka ibadi anni Kata Allah ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu Hai Muhammad tentang aku Kalau ada bentuk kalimat seperti itu dalam Quran Wa ila sa'alaka yes alunaka, yes aluka, sa'alu, dan lain sebagainya. Kalau ada bentuk kalimat seperti di dalam Al-Quran, seharusnya dia ada syarat, maka ada jawab. Jawabnya berbunyi, fakul, maka katakanlah. Kalau hambaku bertanya kepada tentang aku, hamba, maka katakanlah bahwasanya. Seharusnya kalimatnya begini tetapi Allah Subhanahu wa taala kasih kutub dalam Quran untuk menunjukkan betapa dekatnya seakan-akan Rasulullah sebagai perantara dilesatkan, dihapuskan dari pembicaraan. Di sini dikatakan fa ini korin, bukan fakul ini korin, tetapi fa ini korin. Bukan maka katakanlah bahwa aku ini dekat, tidak. Tapi Allah langsung mengatakan maka sungguh aku ini dekat. Sedekat apa? Lebih dekat min walid daripada udah untuk apa dekat dekat aja nggak ada gunanya buat apa malah repotin <laughs> uji mutawa sedang tidak. Iya, aku dekat untuk apa kata Allah untuk mengabulkan doa para kita ketika mereka memohon maka Ramadan adalah syahrul ijabah ketika orang-orang berpuasa, ketika orang pernah lapar dan dahaga, ketika orang pernah jadi yang dihalalkan oleh Allah dan mencari ridha Betapa dekatnya saat ini seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Dia mulai di mana Allah begitu dekat untuk menjawab doa kita. Dan lalu Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu penuh kasih dan cintanya kepada hamba-hambanya mengubah aturan Ramadan puasa kita itu di ayat ke-187. Dulu sahabat-sahabat menyangka sepanjang berpuasa bulan Ramadan itu hubungan suami istri juga puasa gitu. tapi kemudian Umar mengadu ya Rasulullah saya tidak kuat kalau sebulan maka Allah menurunkan ayat Wahilala kumlana di mirafatu ilah nisaikum kami halalkan bagi kalian maka bulan Ramadan itu untuk berdekat-dekat dengan istri lebih dari itu Allah kemudian menurunkan aturan yang sangat indah kami selisih mereka bukan cuma dalam soal waktu puasa, tapi juga tata cara. yaitu wakul usrah hataya tabari tanabul khair tetapi itu, makanya tidak sholat di fajar. Maka sekarang makanlah dan minumlah oleh kalian itu pada malam Ramadan sampai jelas bagi kalian bedanya benang putih dari benang hitam yaitu datangnya waktu fajar. Sejak saat itu kita disunahkan untuk melakukan sahur dan sambal ini yang memberikan kuasa kita dari kekuasaan kita dan bahkan sambal itu adalah keberkahan puasa sampai-sampai bukan untuk menunjukkan seseorang itu kuat menahan lapar atau bukan bukan puasa itu untuk menunjukkan betapa seorang bertahan ya Allah tidak maka puasa itu tidak ada bangga-banggaan aku tadi sahurnya jam 12 malam belum tidak ada bangga-banggaan seperti itu justru berkahnya itu pada mengakhirkan makan sahur jadi tujuannya bukan melapar-laparkan Tujuannya bukan kemudian membuat perut berbunyi-bunyi. Dan puasa itu ibadah yang susah dipamerkan. Mau pamer puasa itu kayak apa? Mau pamer seger banget juga. Kamu puasa apa enggak sih? Pernah dipertanyakan. mau pamer lemesnya, mau pamer lemesnya juga aneh. Ini cuma puasa kayak gitu aja kok lemes itu. Jadi apa yang mau dipamerkan dari puasa itu? Tidak ada ini latihan yang luar biasa. Ada kita itu hanya berpamer kepada Allah Subhanahu wa maka mengakhirkan makan sahur dan menyederakan terbuka itu menjadi bagian dari betapa kemudian dia ada itu Allah ada di situ. Allah tidak tidak ingin melihat hamba-hambanya itu menyiksa diri bukan puasa itu bukan ibadah untuk menyiksa diri bukan sama sekali puasa itu untuk melatih dia tarbiyah dia pendidikan dia pelatihan dari Allah maka di dalam puasa itu setidaknya kita mendapati beberapa latihan yang pertama latihan puasa perut paling mendasar saja jadi kalau kita nanti menyusun program puasa Ramadan kita, Ramadan kita 29 atau 30 ya tadi. Soalnya ini judulnya sudah dipatok 30 hari gitu. Jadi kalau 29 terus ya ke mana gitu. Nah, pada titik ini yang kita latih pertama-tama adalah soal berpikir tidak jauh-jauh puasa kita soal berhenti. Masya Allah betapa kemudian di bulan Ramadan itu adakan semua bulan di Ramadan dan adakan kita di siang hari di setiap hari kita seperti siang hari bulan Ramadan betapa takwa itu terasa bu coba ada nggak bu kira-kira ya kira-kira yang siang-siang bulan Ramadan jam 12 buka kulkas minum es sirup banyak-banyak habis itu ambil satu tangan gosok-gosok bibirnya terus keluar ke tempat kerja bilang aduh panas banget dia ya puasa puasanya <laughs> aneh begitu kan begitu masya Allah kita ini di dalam selama itu betapa luar biasa kita di dalam menjaga diri wudhu saja ada ya, hati banget jangan sampai ada yang tertelan sikat aja dikurangi porsinya gitu sampai biar wangi kasturinya murni <laughs> Masya Allah betapa hari hatinya kita iya, iya, iya, Itu adalah soal yang menjaga puasa kita Ibu-ibu mencicipi makanan aja waktu masak di rumah dia gitu ya. Duitnya sekali ke lidah Membersihkannya baru makan Luar biasa kita dalam soal seperti ini Nah, apakah di luar Ramadan kita juga sanggup bersikap demikian kalau di dalam Ramadan jangankan yang haram yang halal jadi kita nggak mau Apakah di luar Ramadan kita kemudian menjadi orang-orang yang sangat berhati-hati terhadap jangan sampai ada barang haram yang masuk ke perut Karena di tengah-tengah ayat tentang puasa itu tadi kita baca ayat ke-186 itu bicara tentang doa, tentang hubungan kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal masuknya makanan yang haram itu adalah penghalang bagi doa-doa kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat namanya saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pada suatu hari dia itu malam-malam itu inisiatifnya tajam banget. Dia nyiapin air di dalam penjara kecil dan dia siap-siap menjagai di depan tendanya Rasulullah dan ternyata benar pernah lalu Rasulullah bangun untuk sholat malam maka begitu Rasulullah bangun saat dilakukan langsung menyorotkan ya Rasulullah mau wudhu ini sudah selesaikan airnya maka Rasulullah bahagia sekali melihat inisiatif saat itu lalu kemudian Rasulullah bertanya pada saat hai saat kamu pengen didoakan apa saya akan doakan kalau kita kira-kira ditawarin Rasulullah begitu mau didoain apa kita minta apa kita apa Kita apa? Kita apa? jadi pejabat kita jadi pejabat ada yang minta masuk surga ada yang minta macam-macam gitu ya <clears throat> memang permintaan itu menunjukkan kecerdasan kita Maksud saya begini, coba lihat permintaannya saat Nabi Waqas. Ketika kita Rasulullah, kamu minta saya doakan apa nih saat? Apa jawaban saat? Aku minta didoakan ya Rasulullah agar semua doaku mustajab. Cerdas gak? Cerdas sekali. Jadi kata saat tidak dokter doakan saat ya Rasulullah agar semua doaku mustajab. Rasulullah tersenyum mendengar permintaan ini dan apa Rasulullah kepada saat bantulah aku hai Sa'ad dan memperbaiki makananku. Hmm? Bantulah aku hai Sa'ad dan memperbaiki makanan. Jadi apa hubungannya makanan dengan doa? Allah Akbar. Sangat dekat. Rasulullah satu hari bercerita ada seseorang yang musafir sedang berada di padang pasir. Dia berada dalam keadaan berpuasa karena baginya berpuasa lebih baik meskipun dia musafir. Yang ketiga, dia orang yang terzalimi. Ketika dia di padang pasir itu, dia dirampok, bekalnya dirampas. Empat, dia berdadangkan kata ke langit dan berdoa ya Rabbi ya Rabbi. Maka apa biar Nabi SAW, orang ini sebenarnya satu saja dari empat keadaan itu dia terlupi, dia akan dikabulkan oleh Allah. Tapi ada satu yang dia terhalang jadi musafir saja, musafir itu bu, doanya mustajabah. Makanya kalau lagi musafir, lagi sabar, lagi bepergian, banyakin doa. Doanya musafir mustajabah. Dua, saib, orang yang puasa, doanya juga mustajabah. Maka kalau sedang berpuasa, banyakkan doa. Tiga, terdolini, Orang terdolini juga doanya mustajabah. Tapi jangan kita dilolimi. Dari aku dong, biar doa mustajabah. Tidak perlu begitu. Nah, orang berbalik doa ini saja tempat mengadakan tangan ke langit dengan menyebut asma-asma Allah yang baik. Itu Allah kalau nggak ngasih malu. Kata Nabi, kalau ada hamba mengadakan tangan ke menyebut nama-namanya, maka Allah malu kalau dia tidak memberi. Orang ini empat hal yang membuat dia doanya sangat mustajab. Tapi kata Nabi SAW, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan dan mendengar doanya kalau apa yang dimakannya itu barang haram, apa yang dikerakannya itu dari yang haram. Sesuatu yang haram itu menghalangi doa kita Menghalangi doa kita untuk sampai ke hadapan Allah SWT. Maka Ramadan adalah bulan membersihkan diri. Di Ramadan itu jalankan yang haram lagi-lagi. Kita yang haram saja tidak sedih, Makanya mulia. kita memohon kepada Allah kita banyak doa saja. kita. Sebagai tarbiyah, sebagai rakyat agar di luar Ramadan kita juga tidak suci pada apa-apa yang syubhat, apa-apa yang tidak jelas, apa yang samar-samar, apa apakah tadi yang haram jadi jadi jadi jadi. yang dijadikan oleh Allah sebagai ujian dalam kehidupan kita sehari. Nah hadir dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu waktu kecil saya baca fikih Ramadan itu ada aneh. Karena di dalam fikih saya kan pembatal puasa Ramadan bahwa virusnya salah satu pembatal puasa Ramadan itu apa? Kutah dengan sengaja. Dulu saya bingung, orang orang benar mutah dengan sengaja. Mutah itu kan gak enak, muntah kok sengaja itu. Iya, di zaman kita apa ada bu orang muntah sengaja jarang-jarang kan ya? Tapi ternyata setelah membaca siram saya baru mengerti bahwa dulu di masa Rasulullah dan para sahabat muntah dengan sengaja itu sesuatu yang jahat dilakukan kalau baru sadar bahwa apa yang tadi dimakan ternyata sumbernya tidak jelas. Jadi Sidik kak Bakar Sidik Allah aku pulang satu saat. Istrinya sudah di dapur, tapi dia lihat di meja makan sudah tersedia hidangan. Maka beliau langsung makan. Istrinya masuk dari dapur bawa makanan kaget loh. kok sudah makan? Iya. Biasanya tanya dulu makanannya dari mana, ini kok nggak tanya-tanya. Iya, ini dari mana tadi? Astagfirullahaladzim, ini dari mana tadi? Sekiranya kami yang masak gitu. Kata istrinya, bukan Tuhan dia tetangga tuh wudhu kita bukan kulit ya dan kan tetangga yang dia. Tanya, mohon maaf tadi nasi hadiah ke istri saya ya iya itu bakalan. nah, dia, oh itu bikinan sendiri bu enggak itu hadiah juga dari tetangga sebelah Ini itu yang empat para sahabat dulu mereka itu kalau dapat hadiah merasa tetangga ini lebih berhak ya. dan tapi ke tetangga sebelah lagi yang tadi nasi Bu, mohon maaf, tadi ngasih hadiah dari tetangga sebelah sini ya? Iya, itu masak sendiri Bu. Wah, mbak, ini bagian dari tetangga sebelah aku. Begitu ketemu, ujungnya ternyata dari seseorang yang pekerjaan sehari-hari sebagai kahit, dukun, peramal. Maka begitu tahu apakah permisi dan kemudian cari tempat tersembunyi, begitu sudah dia kemudian masukkan dua jarinya ke kerongkongan kemudian dia letakkan saking takutnya itu berasal dari hal yang subhat karena pekerjaan yang bersangkutan adalah kahin dukun peramal kenapa Abu Bakar sampai bersikap demikian karena kata beliau aku mendengar Rasulullah bersabda daging yang tumbuh dari benda yang haram maka tidak ada yang lebih baik baginya kecuali api neraka Al Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya tentang makanan yang haram kalau kita tidak tahu bukankah kita tidak berdosa? Kata Imam Syafi'i, kalau kita tidak tahu kita memang tidak berdosa. Tapi ingatlah bahwa dampak dari barang haram yang termakan oleh tubuh itu akan terasa. Kalau ada bagian dari mata kita yang tumbuh dari barang yang haram, maka kemudian dia akan lebih suka melihat hal yang haram. Kalau ada tangan kita yang kemudian bagian ototnya itu tumbuh dari rezeki yang haram, maka dia juga akan lebih mudah, lebih ringan untuk melakukan amalan-amalan haram kalau kaki kita ada yang tumbuh dari bagian yang haram juga, maka dia juga akan lebih mudah melangkah ke tempat-tempat yang haram. Berat diajak ke masjid, berat diajak taat, berat diajak melakukan berbagai macam ibadah. Jadi, pertama dalam target Ramadan kita, dalam 30 hari itu kita kemudian belajar untuk menjadi orang yang berhati-hati terhadap setiap rezeki yang hadir ke keluarga kita. Di Ramadan itu setiap istri hendaknya berlatih untuk melepas suaminya dengan kata-kata yang besar. Pak, selamat berjuang bekerja mengikuti setia Pak. Ingat Pak, kami yang di rumah lebih sabar untuk lapar daripada menahan siksa di akhirat. Bawa ke rumah yang halal-halal aja ya Pak ya, nggak usah aneh-aneh. Demikian pula suami yang kemudian berlari selama Ramadan itu untuk berpuasa dan tidak tidak sudi pada bahkan dia kalau maka itu juga terbiak untuk keluar dari Ramadan menjadi orang yang paling teguh menghadapi godaan godaan kalau pak terima bapak yang lain juga terima kok pak kalau bapak nggak terima sendiri nggak enak sama yang lain pak pak tuh di laci sudah tersedia pak Kalau eh, tolong dibawa pulang nanti kasih pak eh apa ini panggil sama, Dan ia semacam ini yang ada di sekitar kita dengan berbagai macam bentuknya. itu yang Allah tidak hatikan kepada kita di bulan Ramadan ini itu jam panjang. Satu puasa perut kita. Yang kedua target besarnya adalah puasa di mulut kita. Ini masih saluran pencernaan semua boleh. Jadi puasanya perut kita, lalu puasanya mulut kita karena banyak orang yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW Allah tidak tutup kepada lapar dan hausnya orang yang tidak bisa menjaga saja dari kau zul, dari perkataan yang buruk buruk itu bisa berbagai dusta buruk itu bisa berbagai fitnah buruk itu bisa berbagai adu domba buruk itu bisa berbagai hibah berkunci, bergosip karena dulu dalam syarat sahih muslim di Bapak Nawawi mencantumkan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Dulu zaman Nabi ada dua orang yang berpuasa, Bu. Dua orang yang berpuasa ini kemudian saking beratnya puasanya. Itu sampai sekarang. Oh, puasa sampai sekarang, tuh ini. Kok bisa ya puasa sampai sekarang? Kita sih di Indonesia nggak membayangin begitu ya. ini sebuah ekstrim di luar 35 derajat Celcius kan ya. Bayangkan di tempat-tempat yang bergurun pasir yang suhu di luar bisa 54 derajat celcius dan kalau itu musim panas puasa siang harinya bisa sangat panjang dan apalagi kalau kita membayangkan jalan-jalan kejadian ini terjadi sebelum ada perintah sahur jadi puasanya kesambung sebelumnya gitu. dan dua orang yang berpuasa sampai sekarang ini hadapan kepada Nabi SAW dan kemudian yang membawa itu lapor ya Rasulullah ini orang puasa sudah sampai kayak begini ya Rasulullah kasihan ya Rasulullah bolehkah dia membatalkan puasa bolehkah dia berbuka ya Rasulullah Rasulullah itu orang yang paling penyayang tetapi ketika melihat dua orang ini ajaibnya Rasulullah itu tidak tidak tapi ketika melihat dua orang ini ajaibnya Rasulullah itu memalingkan wajah, berpaling mukanya maka para sahabat mencari lagi ya Rasulullah tolong ya Rasulullah kasihan ya Rasulullah sudah sekarang ya Rasulullah sudah mau mati ya Rasulullah gimana kalau kita beri mereka makan Rasulullah ke bukan sampai tiga kali baru Rasulullah mengatakan ambilkan rokok kemarin di siapa ya Rasulullah rokok kosong rokok kosong di bawah lalu Rasulullah kemudian membawa rokok ini ke orang pertama dan orang pertama ini kemudian Rasulullah diminta untuk hutang sudah lemes keadaannya seperti itu tapi ternyata disuruh muntah kan? tapi kalau kita nanti belajar nah, muntah kayak ini bermanfaat karena dia mengeluarkan toksin-toksin yang ada di bagian perut atas dia buat memerintahkan dia untuk muntah ketika dia muntah dipaksa untuk muntah dari keluar menjijikan sekali di situ ada sisa makanan yang sudah busuk air baunya menjijikan ditambah kemudian ada serpihan-serpihan bagian dari seluruh kesertaannya yang kemudian berkandang dan bergabung sama menjadikan kandang itu mengisi separuh mangkuk dan nah, mangkuk ini lalu dibawa kepada orang kedua dan orang kedua juga diberitakan untuk muntah sama muntahnya keluar maka penuh semangkuk itu Rasulullah angkat mangkuk itu dan tunjukkan kepada halayak amin lihat dua orang saudari kalian ini mereka berpuasa menahan diri dari apa yang dihalalkan oleh Allah tapi mereka merusak puasanya dan akan diharapkan Allah. Puasa sepuasa, tapi seharian yang dilakukan hanya membuncing dan membuncing dan membuncing, membicarakan ayat saudara. Bahkan demi Allah yang masuk ke mulut mereka itu, itu lebih menjijikkan daripada yang keluar ini. Seakan-akan aku masih bisa melihat di sela-sela gigi mereka terdapat daging bangkai saudara. Maka puasa ini tidak terbitnya kedua yang harus kita jaga betul-betul adalah soal mulut kita agar kita keluar dari rumah ini sebagai orang yang lebih terjaga di sana. Karena betapa banyak orang yang tertelungkup ke neraka kata waktu Jabal Allah anhu dalam cerita beliau tentang sabda Rasulullah itu karena sana. Dan alangkah banyak jadi hari kiamat orang yang bangkrut karena sana. Karena orang-orang yang mendolimi orang lain baik dengan tangan maupun lisan itu di hari kiamat akan dihadapkan di para penggugatnya lalu ketika para penggugat itu datang lalu mereka mengatakan ya Allah ya Rabbi orang ini di dunia dulu menggunjing saya begini-begini maka Allah akan memerintahkan ambil pahala kebaikannya jadikan sebagai pahala kebaikan apa itu puasa kalau puasa itu pahalanya kalau ada akan diambil oleh orang-orang yang kita kunci apa gunanya yang lain salat malam apa gunanya Salat berjamaah, apalagi budaya, sedekah kita. Kalau semua kebaikan itu akan diambil oleh orang-orang yang kemudian kita lalui dengan lisan kita. Dan bahkan Rasulullah menceritakan ada orang yang akan habis kebaikannya diambil oleh para penggugatnya, lalu penggugatnya masih banyak, lalu apa yang harus dilakukan? Dosa-dosa dari orang-orang yang di dunia dan lisan itu akan diambil untuk ditambahkan kepada dosa di orang yang dosa di orang yang fitnah, dosa di orang yang dusta, dosa di orang yang kemudian mengambil menolak itu maka puasa perlu masalah. Ini bagian dari hal yang paling dasar. Kalau kita ingin berpuasa, la'allakum takut supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu tujuan ibadah kita, tapi sekaligus juga itu ibadah kita. Panitia menekankan pada hari ini agar kita mampu menyusun jadwal, menyusun rencana, menyusun program ketaatan kita selama Ramadan. Dan menyusun program ketaatan itu bagian dari takwa. Kenapa begitu? Al Imam Al Ghazali menjelaskan di dalam di dalam asal beliau di bukunya di Jurnal Said Haul dan Al Ustaz Wasi Bastian Kampus Kata beliau takwa itu ada lima unsur satu muraqabah takwa itu muraqabah merasa biasa dibersamai diawasi dilihat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala maka dalam soal Ramadan ini tadi kita sudah dapat ya hampir otomatis yang namanya Ramadan itu gila gitu. kita merasa ya sudah Allah sampai-sampai kita nggak mau nyicil berbuka pada jam 12 siang gitu. kita itu nggak mau nyicil berbuka pada jam 12 siang ya, itu kenapa? karena yang alasannya ya karena Allah tahu gitu ya meskipun gak ada orang yang tahu itulah takut atau minimal ada orang yang merasa ih kalau sudah nyicil puasa nanti buka aja nggak enak bener nggak ya kalau antara orang yang benar berpuasa dengan yang tidak puasa meskipun acaranya sama-sama buka bersama bidangnya sama kira-kira enak yang mana enak yang puasa beneran dia kan, ya? Iya. Itu juga gambaran. Yang belum menikah jangan suka mencicipi duluan ketika enak pas terbukanya dia. Di bagian dari ketakwaan itu merasa ya Allah Subhanahu wa Kita dalam merokokan itu merasa bahwa sepanjang hidup kita kita aktor dan aktris film yang kameranya Rocky itu sedang biasa merekam amal perbuatan kita itu terus nyala gak ada habis batas gak ada habis film ini terus dan nanti semua amal kita itu akan ditampakkan kembali di hadapan Allah Nabi sesuatu bersabda kalau di hadapan Allah, hamba itu akan mengalami dua kejadian yang yang bikin malu. Gitu. Dan salah satu kejadian yang bikin malu itu ketika kemudian satu nikmat-nikmat Allah ditampakkan kemudian ditanyakan ini nikmatku kepada aku betul hambaku lalu sang hamba itu mengakui. Lalu setelah itu Allah tampil, tampilkan amal perbuatannya ditanyakan di depannya. Lalu ditanya ini betul amal perbuatanku di dunia, hai hambaku, maka hamba itu tidak bisa mengatakan tidak. Iya ya Allah, maka tergantung amal perbuatan itu apakah dia merasa malu atau tidak. Kalau semua amal perbuatannya di dunia itu itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, maka rasa malunya sedikit lah. Tetapi kalau kemudian banyak dari amal perbuatan di dunia yang ditampilkan itu hal-hal yang tidak pantas, kemaksiatan, kedurhakan kepada Allah, maka seorang hamba merasa malu kepada Allah dan gambaran Nabi bersama dia ada yang tenggelam sampai kami di dalam terikat bersama dia itu ada yang tenggelam sampai lutut ada yang tenggelam sampai pinggang ada yang tenggelam sampai pundak ada yang tidak tampak tubuhnya karena rasa malu yang sangat parah dari dari apa yang telah ini jadi mari mengurangi keringat ya, kan, di banjir banjiri tubuh kita di Allah dan itu di hari berbangkit itu dengan, dengan sekarang mengerjakan perbuatan yang, yang tidak memerlukan muraqabah yang pertama. Ini takwa, bagian dari takwa. Bagian takwa yang kedua ini ada hubungannya dengan apa yang kita sebut tadi perencanaan itu yaitu muahadah bahwa di dalam takwa itu ada unsur bagaimana kita menjadi kepada Allah sekali sudah menyusun rencana-rencana ketaatan kepada Allah menyusun rencana-rencana ketaatan kita kepada Allah kalau Ramadan prakteknya dia mudah bagaimana? karena nanti akan ada unsur ketiga dari takwa yaitu muhasabah. Dan kalau nggak punya muahadah, nggak mungkin muhasabah. Kalau nggak punya program, nggak mungkin bisa evaluasi. Kalau nggak bikin bikin proposal, kalau nggak bikin proposal, nggak mungkin ada laporannya. Maka demikian pula amal-amal ketaatan kita itu harus direncanakan. Di dalam Ramadan misalnya apa yang bisa kita rencanakan untuk Ramadan kita? Misalnya biar gampang semuanya pakai kalimat saya Ramadan ini sholat berjamaah lima waktu. Saya Ramadan ini sholat rawat di masjid minimal lima kali sepekan. Saya di bulan Ramadan ini sedekah minimal berapa? Sehari. Lima ribu atau puluh ribu? Lima puluh ribu. Saya Ramadan ini tersenyum setiap hari kepada minimal lima ratus orang saya Ramadan ini baca Quran minimal berapa ayat? Lima juz kuat. Lima halaman tiap selesai sholat. Ayo, kan benar ya? Bisa ya? Kalau lima halaman selesai sholat sehari sehari kan lima kali sholatnya ya wajib maksudnya dan 25 halaman lumayan sudah lebih dari satu juz kan Allah terus apalagi saya Ramadan ini silaturahim ke tetangga minimal lima orang setiap lima tetangga setiap bagi-bagi berbuka maksudnya daftarin menu berbuka lima orang setiap tiga hari sekali saya Ramadan ini apalagi bu? pokoknya semuanya kalimat gitu ya itu memudahkan kita untuk evaluasi itu target lebih boleh tidak dilarang ih aku gak mau ah hari ini loh kenapa kok gak mau setelah terakhir mesin udah lebih target nggak sendiri perlu begitu tapi barangkali kata ketaatan ketaatan itu penting karena tahapan ketiga nanti ada muhasabahnya di dalam takwa itu terkandung muhasabah. Nah muhasabah ini susah kalau kita nggak punya program, kan nggak bisa dicetak sukses apa gagal, sukses apa gagal, sukses apa gagal. Kalau kemudian kita tidak bikin programnya. Lalu muhasabah, nah, muhasabah ini bisa tiap sepuluh hari atau tiap tiga hari atau bahkan tiap malam hari ini semua target sudah tercapai ya senyumnya kurang sama puluh orang nih terus cari mana nih dan lain sebagainya itu bisa muhasabah yang ketiga yang keempat di dalam usul takwa itu ada yang namanya muakobah muakobah itu apa bu muakobah itu menghukum diri kita kalau kita gagal mencapai target tapi juga memberi penghargaan kepada diri kita kalau kita berhasil mencapai target contoh saya dilakukan bin Khattab itu program programnya setiap saat adalah sholat berjamaah di waktu di masjid. saat beliau itu masuk kebun pada zuhur, terpesona kebunnya itu sedang akan panen. Wah, kebun akan panen. Setelah itu kemudian dia keluar dari kebun, ternyata soal asap sudah bubar. Maka dengan amat sangat besar dia menghadap Rasulullah dan nanti ya Rasulullah dari Allah dari gara kebun itu yang mau panen itu saya ketinggalan soal asap. Kalau kemudian dia Rasulullah kebun itu saya sedekahkan semua di jalan Allah. Nah, maka Rasulullah sedekahkanlah hasil kayak umat tapi tetap tahanlah kemudian untuk organ jadi saudara setuju kadang-kadang kita begini ya bu lagi belanja di mall gitu ya berarti dalam sholat duhur apa sholat asal gitu ya saya kan semua isi buat ini ya ya, ya kalau kalau sudah dibeli nggak apa-apa dan Umar juga pernah misalnya memberi hadiah kepada dirinya ketika dia berhasil misalnya setelah selesai Khaybar dan kemudian sebelum jaya dia mendampingi Rasulullah sudah merasa sangat sangat sangat, intens maka Umar pun berpamit kepada Rasulullah ya Rasulullah saya dulu eh, punya janji kalau sudah berhasil mendampingi kau dalam sekian maka saya ingin umroh maka Umar kemudian memberi hadiah kepada dirinya dan hadiahnya adalah umroh kita sering ya dapat hadiah umroh gitu ada yang hadiah umroh kemarin di Jogja dan Bu kita dapat hadiah umroh ketemu di Jeddah gitu. hadiahnya umroh tapi ketemu di, di Jeddah gitu wah kalau itu sih berat tetap nah memberi hadiah dalam bentuk-bentuk yang positif gitu ya memberi hadiah itu bagian dari muamalah dan yang terakhir bagian dari takwa adalah mujahadah mujahadah makanya bagaimana kemudian kita di dalam eh, pokok selanjutnya berjuang Kemudian dan bak dan Ramadan itu yang lebih berat berapa? kalau Ramadan tadi setan-setan aja dibelenggu maka bukan ada orang yang susah Ramadan datang kita khawatir dalam diri ada sifat setannya kita ini kadang-kadang kalau ya Ramadan lagi ya kenapa? karena merasa dibelenggu iya, iya, iya. enggak maksiatnya nggak sebebas kemarin gitu ya apa nggak ya, fasilitas maksiat banyak yang tutup gitu ya Ramadan lagi gitu. dan sebaiknya juga kalau kemudian keluar dari Ramadan itu bahagianya lebay gitu ya yes yes besok sudah Idul Fitri jangan-jangan ini setan yang mau lepas berbulan Ya. Kalau Ramadan kita bisa berjuang indah sekali kenapa? Karena tentang Abu abwaabul jannah dibuka pintu surga. Toba kufi abwaabul jahil ditutup pintu neraka. Atau toba kufi asyayatin. Siapa cerita di belum? Nah, maka tantangan terbesarnya adalah mempertahankan bakda Ramadan kita harus lebih dahsyat. Ada yang selalu mengeluh, ya pokoknya nggak ada deh kayak Ramadan kalau habis Ramadan kami masih turun ibadahnya. Gitu ya, Bu ya kita lihat habis Ramadan nanti pasti turun ya kata guru saya Allah kayak jadi takut Khalil boleh turun asal turunnya tidak lebih banyak daripada naiknya sebelum Ramadan kita kayak apa Kemudian kita masuk Ramadan itu memang puncak kita luar biasa dan berdekatan kepada Allah. Nah, pada selesai Ramadan itu boleh turun daripada Ramadan, tapi nggak boleh lebih jelek daripada sebelum Ramadan. Jadi bagaimana makna Ramadan itu sebagai bulan untuk kita bertarbiyah sehingga Syawal itu artinya bulan peningkatan itu tercapai meskipun tetap saja Syawal itu lebih rendah kadarnya daripada Ramadan tapi nggak boleh lebih rendah daripada Syaban. Ini makna Syawal sebagai bulan peningkatan. Nah, dengan menyusun program-program tadi kalau kita terbiasa bersesungguhnya Syawal akan menjadi satu Demikian saya sudah diberitakan lewat sana tadi waktu habis. Jazakumullah Uh, mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada MC. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk diskusi. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, saat ini akan dibuka sesi tanya jawab. Uh, untuk pertama ini ada tiga orang penanya. Uh, ada ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya. Bisa jangan bingung, pak ustadz kenapa saya belum punya persediaan makanan untuk puasa gitu Ayo, sekarang akan ada yang mau bertanya oh ya satu orang ada lagi dua tiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila dari Departemen Kajian mau bertanya kepada Pak Ustaz. Tadi dijelaskan amalan eh, belum dijelaskan amalan-amalan apa saja sih yang kenapa sih disunahkan oleh Rasul untuk kita tingkatkan selama bulan Ramadan ini. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana eh, dalam Nah, puasa itu kan ada yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa ya. Bagaimana puasa untuk ibu hamil? Ibu hamil jangan menyusui. Terima kasih. orang tua saudara. mereka tuh uh, beralasan tidak tidak berpuasa karena mereka bekerja keras gitu, bekerja keras nah, kayak gitu. Dan kemarin saya juga nanya tuh ke Ustadz, ya, salah satu Ustadz itu bilangnya kalau kerja keras karena uh, ya kerja keras kayak kuli gitu, dia tuh nggak nggak dapat nggak dapat keringanan tidak berpuasa gitu karena itu uh, tidak disebutkan dalam Quran gitu tidak uh, dalam keadaan sakit dan musafir gitu dan untuk yang musafir sendiri ini kalau kata ustadznya kalau uh, walaupun mungkin perjalanannya gitu perjalanannya saya dari sini ke Kalimantan naik pesawat gitu kan. nah, naik pesawat itu kan cuma paling berapa jam yang gitu kan nggak terlalu capek juga kayak gitu nah itu pun dia tetap dapat keringanan untuk uh, tidak berpuasa kayak gitu nah pertanyaan saya apa ya saya uh, eh, contohnya kayak musafir tadi musafir yang yang dia tuh tidak tidak berat juga gitu kalau naik pesawat malah dapat keringanan tapi kalau orang yang misalnya kerjanya mengeras gitu kayak gitu kan malah nggak dapat keringanan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi gini saya mau bertanya. Jadi kalau saya tadi kita kan tentang hal-hal yang haram ya. Dan dan Fauzan dan KM tentang hal-hal yang haram. Jadi misalnya kita udah memakan sesuatu yang haram gitu tubuh kita nah, itu sebelumnya tidak diketahui. Nah setelah beberapa lama beberapa tahun beberapa yang bulan atau hari gitu kita hanya tahu gitu oh ternyata makanan itu dari timbulan yang ternyata hasil dari hal yang bisa dibilang tuh haram gitu nah itu bagaimana cara mengingkati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, uh, silakan Ustaz menjawab. Baik. Yang pertama, bertambah apa yang disunahkan selama Ramadan. Semua amalan yang tersunah di bulan yang lain, maka tersunah pula di bulan Ramadan dengan kesunahan yang sangat agung karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam segala yang sunnah di bulan yang lain maka dia terhitung pahalanya sebagai pahala ibadah wajib di bulan Ramadan sedangkan ibadah wajib di bulan Ramadan maka dia dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali, 70 kali, atau bahkan tidak terbatas. Maka amalan paling utama tetap memenuhi yang wajib. Ini target yang tidak boleh lepas sama sekali. Yang wajib itu apa? Satu sholat, dua puasa. Kemudian penuhi sunnah-sunnahnya. Jadi ada orang yang agak keliru. Misalnya, sholat isaknya di rumah kemudian berangkat untuk ikut sholat tarawihnya kan? belakangan gitu ini kan ruginya rugi besar. Kenapa? Salat isya berjamaah itu sama nilainya dengan kiamul lain separuh malam penuh. Itu saja di bulan yang lain. Nah di bulan Ramadan, apalagi? Nah maka penuhi dulu yang wajib jelas, baru kemudian yang sunah-sunahnya. Nah, uh, salat rawih itu juga kemudian menjadi satu kesukaan yang uh, menjadi syiar bulan Ramadan yang utama untuk ditegakkan Dulu di masa Rasulullah, Rasulullah hanya tiga malam salat di masjid, lalu beliau menghilang karena banyak sahabat yang berdiri untuk salat di belakang beliau. Sholat terawihnya Rasulullah ketika itu di rakaat pertama bacanya surah Al-Baqarah sampai selesai tambah Al-Imran sampai selesai tambah Al-Isa sampai selesai tambah Al-Maidah sampai selesai tambah Al-A'raf sampai selesai berat ya. Lalu tiga hari habis itu Rasulullah tidak muncul. Maka sahabat bingung bertanya-tanya. Mereka akhirnya sholat sendiri, sholat sendiri. Tiga hari black Rasulullah muncul lagi. Lalu tanya para sahabat Rasulullah kenapa kau tidak muncul lagi? Karena kata Rasulullah aku khawatir kalau kalian kemudian merasa berat dengan sholatku itu dan merasa harus seperti itulah sholat lain di bulan Ramadan. Maka aku ingin memberikan keringanan kepada kalian. Nah sejak saat itu sholat terawih sampai masa Abu Bakar kemudian dijalankan sendiri-sendiri dan menurut inisiatif masing-masing sampai di masa Umar bin satu Ramadan dia melihat ini dua kok iya, ini sih sudah tidak baik lagi kenapa? karena kemudian di Masjid Nabawi ketika itu ada banyak jamaah masing-masing dengan imamnya sendiri-sendiri berubah bacaannya keras-kerasan gitu ya kata Umar ini sih kacau balau begini gitu maka Umar kemudian sejak saat itu mengumumkan mulai hari ini, mulai malam ini salat tarawih nggak boleh sendiri-sendiri, ayo semuanya jamaah. Lalu Ubay bin Kaab, Ubay bin Kaab ini ahli Quran yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Ambil Quran kata Rasul dari empat orang, satu Ubay bin Kaab, dua Abdullah bin Mas'ud, tiga Salim, Maula Abi Hudzaifah, tiga Salim Yang keempat, yang keempat adalah eh, Mu'ad bin Jabal. Jadi ini Ubay bin Kaab ahli Quran nomor satu Nah, oleh umat jadikan imam lalu seluruh yang di seluruh salat. Ketika itu Umar ditegur ini bid'ah biasa ya di Ini bid'ah. Tapi kemudian Umar menjawab dengan kalimat yang sangat terkenal itu nikmat bid'ah hari inilah bid'ah yang sebaik-baiknya. Daripada berserakan begitu kacau banget masing-masing punya sok semua berlomba masing-masing jelek banget sih akhirnya kita. Lebih baik yang seperti ini. Jadi kata Sayyidina Umar bin Khattab Maka sejak saat itu salat tarawih itu dilakukan di Madinah. Nah, dulu Rasulullah dalam riwayat Aisyah 8 ditambah tiga Dalam riwayat Aisyah Rasulullah tidak pernah lebih dari sebelas Nah, di masa Umar, Umar mengetahui sendiri bahwa Rasulullah pernah lebih dari tiga belas Dan oleh itu dijadikan sebagai hujah bagi Umar bahwa dan demikian juga ijma para sahabat sebenarnya kakak sholat rawih itu nggak ada batasnya oleh Umar karena kalau panjang kayak Nabi berat oleh beliau dijadikan 23 kali di masa Imam Malik karena semakin berat saja kalau panjang pada rakaat maka diperbanyak lagi rakaatnya Masa di masa Imam Malik dan Umar bin Abdul Aziz itu sholat rawih di Masjid Nabawi itu 41 rakaat asyik gitu ya banyak banget sehat luar biasa dan itu salat tarawih demikian pula sadaqah Aisyah mengatakan Rasulullah itu orang dermawan dan lebih-lebih dermawannya Rasulullah itu di bulan Ramadan beliau itu kayak angin bertiup kalau bulan Ramadan dermawannya itu angin bertiup itu apa? sedekahnya sudah tanpa alasan ber ber ber gitu ya. kemudian apa lagi? nanti di sekolah orang Ramadan bagi pria lebih utama takdir yang utopia meskipun wanita sunnah itu etika etika di 10 hari bulan Ramadan akhir di masjid sampai berharga yang berdiam di masjid itu Rasulullah dulu ketika melaksanakan etika sampai untuk berdandan bersisiran saja tubuh beliau tetap di masjid cuma kepala beliau yang dikeluarkan masjid jendela lalu istrinya yang disiri gitu, dan menyemprotkan minyak wangi saking berharganya momen berdiam di masjid untuk itikaf di 10 hari akhir bulan Ramadan itu. Di Barat ada buyanya, ada yang itikafnya juara karena lamanya, ada yang itikafnya juara karena banyaknya. Lah sering pulang itikaf lagi, itikaf lebih, itikaf lagi banyak banget itikafnya ini. Tapi itikaf itu bukan jumlah, tapi ketahanan di masjid itu yang menjadi kebaikan besar. Baik, Quran karena Ramadan syahrul Quran maka bulan Ramadan juga bagian bagaimana kita kemudian di luar Ramadan saja alif lam mim itu 30 kebaikan alif 10 kebaikan lam 10 kebaikan mim 10 kebaikan apalagi di bulan Ramadan itu lebih lebih saya kira ini ya ada apa saja banyak sekali dan kita kenceng-kencengan juga boleh sih ini cerita lucu ada ulama dulu namanya Ki Haji Al Bahudin ketua umum PP Muhammadiyah yang sangat meyakini Rasulullah sholatnya tidak lebih dari 11 sehingga beliau itu kenceng berpendapat sholat malam maksimal 11 Suatu saat beliau diundang ke Masjid Agung Surabaya dan Masjid Agung Surabaya kan jamaahnya kebanyakan ahli maka beliau bertanya Bapak Ibu semuanya biasanya di sini sholatnya 11 atau 23 jamaah kompak ya 23 maka Pak insya Allah mari kita laksanakan belum belum imami sholat nah beliau kalau imami sholat kan panjang sekali maka setelah selesai rokaat ke-8 beliau tanya lagi kepada jemaah, Bapak Ibu semua kita kan sampai 23 ketika tutup dengan kita Wih Jemaahnya kompak gitu kalau kita berbeda, berbedalah dengan cantik seperti itu. Kemudian puasanya ibu hamil dan penyusui ada beberapa pendapat ulama di kalangan Syafi, di kalangan Hanabila, di kalangan Mazhab Imam Ahmad bin Hambal, maka ibu hamil dan penyusui itu termasuk orang yang orang yang berat menjalankannya wa alalladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin maka dia kemudian membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin tetapi dia berbeda dengan orang yang sudah tidak mungkin berpuasa karena dia masih mungkin berpuasa. Yaitu kalau orang yang sudah sakit menahun tidak mungkin berpuasa, maka dia cuma pilihan saja. Sementara Ibu Hamid dan Menyusi dalam kalangan mazhab Imam Ahmad disyaratkan untuk nanti ketika suatu saat sudah bisa, maka dia tetap berpuasa meskipun sudah dibayar pilihan. Ini mazhab Imam Ahmad yang berhati-hati. Di mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, maka Ibu Hamil dan Menyusi cukup membayar pilihan saja cukup membayar pilihan saja karena saya membayarkan luar biasanya ibu-ibu itu gimana mau ganti tahun ini hamil tahun depan masih menyusui tahun depannya lagi sudah hamil lagi ya tahun depannya sudah menyusui lagi tahun depan sudah hamil lagi ini kapan mau ganti ya maka dia itu jelas dia harus membayarkannya. Pilihan itu sebesar apa? To'am miskin memberi makan setiap hari untuk satu orang miskin. Jadi kalau saya sih adilnya, hitungannya, pilihan itu bukan beras saja. Tetapi beras ditambah uang lautnya. Jadi kalau mau gampang semuanya uang saja. Kita makan sehari habis berapa? Jangan kemudian menstandarkan dengan standar orang miskin. Ibu itu kalau makan sehari paling habisnya sepuluh ribu, itu saya sepuluh ribu. Tidak, hitungannya kita maka saya belum punya uh, sahabat ya, Faisal Muti itu tanya, bang kalau makan akan Jakarta berapa? Kalau di restoran-restoran, dia kira-kira 300 ribu nah, abang kemudiannya segitu. Kenapa? Ya itu standar makanya abang, jangan kemudian disamain standar makanya pakai miskin satu orang gitu. Oh iya ya, saya kalau makan ke situ habisnya. Ya udah gitu, jadi makan kita sehari habis berapa itu yang kita kemudian berikan kepada itu gitu kemudian dari Mas Firdaus untuk beli bangunan. Nah ini pembahasannya uh, eh, nanti nanti kembali au ala safarin datu min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau bepergian maka hendaknya dia mengganti pada hari lain. Safar ini menurut pendapat yang lebih rajin itu yang kemudian menjadi alasan jadi rusak baik dalam sholat maupun dalam puasa sholat maupun puasa itu roh safarnya itu bukan ditentukan berapa jaraknya naik pesawat apa jalan kaki tidak yang namanya safar ya safar itu yang jadi alasan musaf maka orang yang safar berapapun jauhnya atau pakai kendaraan apapun dia disunahkan untuk mengambil rusak dikatakan untuk mengambil rusak dan untuk satu sholatnya di jabat jadi pasang. Jadi nanti berbeda pendapat dengan ulama berapa lama gitu ya. Rasulullah pernah 17 hari itu kosong terus. Jadi sebagai ulama berpendapat ketika masih di jalan on the way, saya cari dari Jogja ke Jakarta naik mobil, on the way-nya itu jamak dan kosong. Tapi begitu sudah sampai Jakarta, sebagian mengatakan itu kosong saja, tidak usah di jalan. karena sudah bertempat di tempat tujuan sama. Ada juga yang berpendapat tetap saja jamak dan kosong itu berlaku.